dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda qala law ya'lamul mu'minu ma indallahi minal uqubati ya'lamu mengetahui bukan mengetahui sekedar tahu orang kafir tahu bisa membaca bahasa Arab kan ya'lamu keyakinan dengan keinsafan dengan kesadaran yang sesungguhnya ma'indallahi apa yang Allah miliki minal uqubati dari kekuatan untuk Allah Maha menghukum. Mata ma'abi jannati jannatihi ahadun. Kalau sudah orang itu berpikir tentang begitu dahsyatnya hukuman Allah, mengerikannya hukuman Allah dengan keyakinan, maka orang sudah tidak berharap lagi surga. Kenapa? Ketutup oleh rasa takutnya tadi. Kenapa Begitu besar dahsyatnya? Sehingga kalau orang paham makna ini dia, dosa sekecil apapun ini dosa ini melanggar. Namanya dosa bisa saja menjadikan Allah murka. Kemudian dia melakukan dosa, ingat murka Allah sudah tidak berharap lagi surga. Waduh, kalau sudah hitung-hitungan habislah aku. Dia ya sadar apa yang Allah miliki daripada hukuman Allah, maka tidak ada satupun yang berharap surga lagi. Begitu besarnya. Dan makna ini yang perlu dihadirkan. Tapi mengatakan, kalau lau ya'lamu, kalau yakin seseorang itu, akan hukuman Allah, maka di saya tidak ada orang yang berharap lagi kepada surga. Kenapa begitu dahsyatnya hukuman Allah? Mulai dari kontrolnya Allah, Allah Maha Tahu. Tidak ada yang berbuat dari hamba jadi dunia ini kecuali diketahui oleh Allah. Diketahui oleh Allah dan Allah Maha sangat mudah untuk menghukum itu semuanya. Maka kalau orang paham ini kenapa kita ini manusia yang setiap saat melakukan dosa, ya, Pasti kalau seorang sadar masa dosaku dengan mataku tadi di pinggir jalan tadi omonganku, telingaku dan seterusnya. Maka tidak berharap surga lagi. Aduh dosa, dosa, dosa, dosa. Begitu sebaliknya walau ya ya'lamul kafiru. Orang kafir itu sudah jelas dipastikan dia itu adalah tidak bisa masuk masuk surga. Cuman kalau seandainya dia tuh meyakini tentang begitu murahnya Allah biarpun dia itu dicap kayak iblis itu masih berharap Maqanata min jannatihi ahadun tidak ada orang yang putus asa dari surganya satu orang pun. Ini maknanya apa? Sisi lain begitu dahsyatnya hukuman Allah kalau orang memikirkan hukuman Allah mentok dia. Orang zat yang maha teliti misalnya. Walillahil matsal a'la. Membuat misal Allah dengan manusia dilarang oleh para ulama kecuali untuk mendekatkan pemahaman. Kita masuk sebuah kerajaan masuk sebuah kerajaan. Dan dikatakan kerajaan itu, Masya Allah, semuanya hebat. Dengan segala fasilitas dan sebagainya. Cuman di gerbangnya Anda membaca. Dengan syarat-syarat. Orang tersebut tidak pernah melakukan kesalahan, sempurna matanya, sempurna perilakunya, sempurna gini, sempurna ini, ini, ini. Kalau tidak, hmm, nggak bisa. Dan kalau masuk tetap masuk akan dihukum. Sudah tidak berharap lagi. Karena apa? Nah, tidak mungkin saya kayak itu. Karena diriku seperti ini. Ini urusan masuk sebuah kerajaan. Karena dia tahu aduh mataku, omonganku masih begini. Dan dikatakan bahasanya sang raja ini pasti tahu. Karena dia punya intel semuanya, intel. ini. Urusan dengan manusia. Bagaimana dengan Allah yang sangat menyaksikan kita kalau Allah maha menyiksa. Allah maha kuasa untuk menyiksa. Lihat dosa mata kita yang hari ini kita lakukan bagi Allah mudah untuk menyiksa orang mikir begini sudah tidak berharap surga. Habislah mataku siang tadi pagi ini keluar dari majelis katanya ingin ngaji, katanya subhanallah. Ada setan lewat pun saya tanggapi ini. Setan nggak pakai baju. Saya lihat. Saya jadi setan juga hari itu. Lihat. Ya. Aduh habislah ini. Surga, di mana saya dapat surga? Makanya orang yang semakin tinggi pangkatnya dekat kepada Allah itu lihat dosa kecil dianggap dosa gede baginya. Tapi di saat kita melihat begitu murahnya karunia Allah orang kafir pun berharap sudah tahu bahwasanya dia dipastikan harus di neraka nanti berharap sampai di neraka pun juga begitu berharap karena semoga Allah berikan kasih sayang kepada aku minta berikan aku setetes air yang di surga ngomong haram buatmu dan seterusnya itulah rahmat Allah